Pak Indra Ya, Pak Siang Bu Siang Pak, silahkan eh, Kalau menurut saya Indonesia itu harus dibedakan dengan Jakarta Mungkin kalau kita negara itu ada negara Jakarta Mungkin saya setuju Karena memang semuanya udah pada ada lahan Jadi impor Tapi kalau Indonesia, Jawa Sebenarnya itu mampu Gak usah import-import lagi Jadi saya pikir menterinya sudah mulai berpikir Zaman era Pak Harto harus waspada pangan dan sebagainya sudah lupainlah import lah. Itu aja Bu. Iya. Iya, terima kasih Pak Indra. <clears throat> Pak Zainal? Sore Bu. Silakan, mohon volume radio dikecilkan dikit Pak Zainal. Iya Bu, ini kan masalahnya begini ya, Presiden kita kan dulunya nggak ada cita-cita jadi presiden jadi karena menang tampangnya jadi presiden dan presiden kita juga banyak kesalahan kesalahan di menteri ya kan Menteri Tenaga Kerja mestinya itu kan pada bidang ahlinya lah yang suka menciptakan lapangan kerja jadi bisa tahu jalan ini. sedangkan Menteri itu kan pantasnya itu kan mimpin doa dia lalu muhammad itu nggak bisa kerja lah pengalaman nggak ada ilmu teorinya juga dia kan nggak punya banyak kalau menteri yang memang bukan pada bidangnya itu semakin itu akhirnya amburadul semua seperti Indonesia itu kan banyak pulau yang kosong gitu kalau mau pelihara kerbau sapi itu dengan dilepas saja udah bisa makan sendiri yang dengan sewain aja tuh pulau-pulau ke swasta biar gitu karena pemerintah kita memang nggak bisa kerja cuma bagi-bagi kekuasaan ya akhirnya kacau semua negara Indonesia ya, Pak Harko iya kalau impor sih jangan dulu ya kita contoh saja nih uh, Ahok ya kan bersihin tanah abang nggak butuh waktu lama-lama banget gitu kan Nah siapa itu Ahok ya kan siapa itu Jokowi Nah kalau mau menteri-menteri sama presidennya nanti kita pilih dari golongan minoritas Mereka yang akan membangun negara ini sudah saatnya Kita kan udah, udah kasih cukup waktu ya untuk katakanlah putra daerah kita kan Golongan yang peringnya kan nah, Sekarang giliran golongan pendatang yang akan membangun negara Indonesia ini Gak usah impor, gak perlu impor Pakailah ya, golongan minoritas yang ada di negeri Terima kasih ya Pak William Ya, ya, ya, Volume radio mohon dikecilkan, Pak. Yang pertama ya, tapi jangan dikotomikan lagi lah Anda free dan non-free ya. Siapapun yang terbaik lah. Ini impor ini karena memang ada komisi di dalamnya Bu ya. Makanya mereka bersemangat sekali untuk impor ya. Contoh kayak kasus impor sapi ya, gitu. Kenapa Menteri tidak memper apa memperjuangkan supaya petani kita tuh bisa mengacaukan sapi-sapi yang bagus gitu. Tapi ya jalan pintas dan pragmatis adalah impor. Karena selain praktis juga ada komisi di dalamnya. Nah ini yang semua mendakiti pemikiran para pejabat kita gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak William. Pak Selamat. Ya ini kita bisa lihat sekarang ini pembangunan kualitas bangsa kan nggak ada. Yang paling penting sekarang kan politik partai itu sekarang yang menjadi panglima. Maka kita lihat BSM-nya kita gimana rendah kan? Katanya mau bangun mau mau buat, mau, mau, mau mobil nasional mana itu mobilnya itu kemudian impor daripada itu ponsel begitu hebatnya meledak sekarang kita nggak ada bikin apa-apa kan DSM-nya kita rendah sekali itulah yang kita lihat sekarang kenyataannya terima kasih ya, Pak Leo Ya selamat siang Bu Kiki Iya Pak silakan ya, Memang serba impor Bu Kita nanti bikin lagu impor-impor aja Bu Terima kasih Selamat sore Pak Suteja Ya sore Bu Silahkan Ya Bu ini kita negaranya sudah maju nggak tidak apa-apa Impor banyak semua bukannya makanan aja Kebutuhan yang lain juga banyak yang diimpor Ya supaya seimbang lah yang impor yang ekspor Jadi kan negara maju terima kasih Selamat pagi Pak Jeki Pagi Silahkan Jadi negara ini sebenarnya negara autopilot Jadi nggak ada presidennya juga jalan jadi kelihatan gitu loh presidennya ngapain menteri-menterinya ngapain jadi tanpa mereka juga sebenarnya jalan cuman ya buat kelihatan aja oh negara ini ada presidennya loh ah itu aja sih ya makasih terima kasih Pak Jeki Pak Gilbert selamat pagi silakan penelpon pertama bagus benar sekali itu jadi memang negara ini sebenarnya si autopilot ya jadi walaupun ada presidennya atau tidak ada presiden tetap jalan aja saya lihat berita apalagi kita dengar pagi ini berita sangat miris ya ex mantan ya mantan Bamen jadi mantan wakil menteri SDM Rudi Rubiandi ditangkap KPK ya dengan bukti 700 ribu US dollar ya ini berhubungan dengan dekat dengan perusahaan Amerika ini. Jadi kita sedang susah, rakyat sedang susah. Ya, semuanya naik, harga BBM naik semua. Ini kerja mereka ini semua menerima suap ini. Menerima suap jadi harga minyak enggak nggak menentu jadi oh, tinggi ya kan padahal kita kan penghasil minyak ini ini semua ulah mereka ini bermain ini masuk ke dalam satu kartel ini jadi saya agak kasar mengatakan ini sebenarnya anjing-anjing seperti ini harus ditangkap ya gitu aja makasih Ya baik, Pak Ade, selamat pagi, silakan Pak Ade. Pagi Mbak. Ya, silakan. Komentar eh, bahwa saya pikir sudah saatnya kita ya. sebenarnya jangan mengharapkan pemerintah. Dalam arti begini Mas Teh, kita juga tidak menyenangi barang-barang dalam negeri itu mesti kita akui semua hampir semua kita tidak menyenangi barang-barang dalam negeri begitu lebih mahal sedikit barang dalam negeri atau lebih jelek sedikit barang dalam negeri kita tidak mau pakai itu kita mesti sama-sama koreksi bersama bahwa kalau kita mau benar pas dalam negeri sedikit lebih tidak lebih bagus atau mungkin bentuknya lebih kasar kita harus terima karena kita memang butuh proses kalau kita mau meningkatkan produk dalam negeri. Selamat pagi, Pak Adi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Adi. Ya, kalau saya Mbak tadi setuju ya dengan negara autopilot. Tapi ya ini berkaitan juga dengan impornya juga ya. Impor itu gara-gara kita pertama kita nggak dididik dari kecil untuk eh, meneliti sesuatu kemudian peraturan pemerintah tidak mendukung eh, untuk pengembangan suatu produk dalam negeri itu membutuhkan eh, peralatan yang atau ilmu yang diperoleh dari luar negeri ya Sebetulnya dari China itu uh, mencuri saya, saya lihat mencuri dari Jepang dan negara lain dia beli alatnya kemudian di dalam negeri dibikin sendiri sama dia. Nah itu di sini itu sangat dipersulit barang impor, barang pertanian ya untuk memajukan pertanian itu mesin-mesinnya pajaknya tinggi sekali. Gimana kita mau mengembangkan produk dalam negeri ya? Kualitasnya gimana mau nyamain? Kalau itu dipersulit, SDM-nya juga nggak dididik untuk nggak jadi jadi eh, ilmuwan, bahkan menjadi karyawan aja, jadi buruhnya aja. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Pak Prabu, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Memang tidak ada pemerintah manapun di dunia yang sempurna. Tetapi kita sebagai masyarakat juga harus sadar bahwa negara Indonesia masa depannya bukan cuma di tangan pemerintah atau eksekutif lainnya, tapi juga di tangan rakyat. Rakyatnya yang harus bergerak, bikin industri sendiri, supaya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membiarkan impor secara berlebihan. Di jangan terus tiap hari nyalain pemerintah. Memang mereka tidak sempurna betul. Mereka korupsi atau mereka koruptor sangat betul. Tapi kita nggak bisa cuma mencela, kita harus mulai bertindakan sedikit demi sedikit, mulai dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan. Wah Menteri kalau sama Presiden diimpor tuh saya juga senang tuh kita import dari China atau dari India deh mereka tuh pintar-pintar bisa maju negara tapi emang ironis ya Anda lihat garam laut kita begitu besar garam sengaja diimport. jadi kenapa? Sebenarnya udah bukan rahasia lagi. Saya pernah import bawang segala macam. Segala macam itu pemerintah yang import, mereka dapat fee Dan ini sifatnya tuh makin atas, makin atas, makin atas, makin atas, makin tinggi gitu loh. Ini contohnya aja, jangan jangan import lah. Orang yang mau investasi di sini tuh kayak tadi baru ditangkap tuh yang kepala SKK Migas. Itu juga sama, asing kan sama masukin barang ke sini mau apa. Punya songkok dia dulu, pokoknya tuh gila-gilaan. Makanya begitu lihat berita seperti itu, saya malah kaget. Emang negara kita ini nggak nggak cinta negara deh. Mereka nggak pernah pikir buah kita mau bagus sama bagus yang penting ada buahnya, bisa menteri ada duit mahal peduli setan rakyat yang beli kalau mereka makan dibayar negara terima kasih terima kasih kembali 6339160 Pak Leo selamat pagi selamat pagi Bu Mary silakan Pak Ya, kalau saya opini saya sih dari dulu Indonesia juga impor-impor barang ya. Nah, cuman eh, sekarang kan jumlah penduduk masih banyak, sehingga impor juga meningkat seiring pertambahannya jumlah penduduk. Nah, memang ada produk tertentu yang tak perlu diimpor, tapi diimpor juga seperti beras, garam, dan lain-lain ya. Itu eh, saya rasa itu wajar-wajar saja ya, karena jumlah penduduk bertambah, ya permintaan bertambah, impor juga bertambah. Sekarang produk dalam negeri kan tidak mencukupi ada yang tertentu seperti eh, daging sapi atau apa itu, Karena sekarang juga mainnya tuh HP-HP ya, impor-impor HP itu juga bertambah. Anak-anak itu kebutuhannya tuh atau keinginan juga orang tua juga nurutin anak-anak gitu loh. Saya pikir itu bukan hal-hal yang luar biasa dan dari media tidak boleh terlalu membuat heboh lah masalah begini impor gitu. Terima kasih. Ya pagi Bu. Silakan. ya, yang Bapak tadi yang mengapa istilahnya mewajarkan impor itu salah besar tuh. Karena sebenarnya impor itu kan sebenarnya untuk memenuhi yang kurang nah artinya sesuatu yang kurang tadi supaya harganya stabil diimpor tapi sebenarnya yang paling bagus itu bukan diimpor yang paling bagus itu diproduksi di dalam negeri sendiri atau ditumbuhkan di dalam negeri sendiri kalau itu industri pertanian atau peternakan nah jadi rupanya ini kalau namanya menteri salah itu punya atasan presiden nah ada Menko juga di tengahnya sebenarnya Nah berarti ini perencanaannya itu tidak align dengan grand strategi. Jadi mungkin presidennya sibuk dengan pencitraan saja gitu. Hanya sekedar inflasi supaya rendah. Peduli amat caranya kayak apa, impor pangan, impor daging. Nah ada beberapa produk yang impor terus selama 40 tahun nggak karena nggak bisa tumbuh di Indonesia. Udah ketahuan lah nggak usah disebut namanya. Nah jadi sebenarnya ini grand design eh, bahwa pembangunan itu harus bagaimana nggak dikerjakan oleh Bapak Presiden, Bapak Menko juga. Jadi, jadi impor itu salah sebenarnya. Gitu, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Selamat, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Dan ini memang negara konyol karena presiden karena pilihan PKS. Nah, kalau tanya soal impor, pasti mereka senangnya impornya dari Arab itu Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Eko. Ya pemerintah nggak ada niat lah untuk eh, mengembangkan produksi pertanian ya. Mereka bilang buah impor yang bagus-bagus dan bisa tumbuh di sini. Padahal kita punya lembang, punya tempat-tempat yang dingin. Coba bibitnya diatur, segala macam diatur. Saya yakin buah kita tuh bisa bagus selain itu segala macam eh, hasil laut segala macam kenapa punya kita juga kurang bagus karena polusinya itu nggak dijaga pemerintah nggak pernah peduli anda bayangkan kenapa kerang sekelap itu bisa lebih enak yang kemarin Australia padahal lautnya hampir dekat-dekat dengan Indonesia karena di sana kurang polusi kerang sekelap itu keras nggak kenapa gitu makasih Terima kasih kembali Pak Eko, Pak Herman, selamat pagi. Pagi, Pi. Silakan. Kita ini memang semuanya sebagai impor, bawang impor, sapi impor, daging sapi impor. Tinggal sih. Amin, selamat siang. Selamat siang, Uan. Uan. Emang Indonesia saya kan sering bilang mutunya kurang kualitasnya. Agama impor, barang-barang impor dibanggain seperti mobil, jam tangan, tas, semua impor ya gitulah kalau saya nilai pribadi sih mutu bangsa ya kalau memang bermutu kan dia bisa dong Tuhan sudah kasih negeri subur kok bangsa lain bisa kita nggak bisa ya sekian terima kasih Pak Ramlan selamat siang siang Bro halo Bro iya Pak silakan komentarnya saya sekali terputus Anda bisa kembali menelpon di 633 9160 selamat siang Pak Argo ya siang iya komentarnya Pak Komentar saya gampang aja, nggak perlu import-import. Kok jauh-jauh banget kalau ngomong presiden mau import. Itu aja, golongan minoritas kan saat-saat ini kan belum punya kesempatan nih. Karena kan Ahok kan udah jadi wakuf tuh. Kasih kesempatan bagi golongan minoritas seperti layak, seperti di Amerika kan Barack Obama kan. Orang udah pada gitu kan sama yang istilahnya pribumi gitu kan kasih pendatang untuk kartu golongan minoritas untuk jadi presiden. Tidak perlu import hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Dan Pak Ahmad, selamat siang. Siang, Bu. Kalau pendapat saya sih, Indonesia itu memang negaranya subur. Cuman manusianya, SDM-nya itu memang masih ketinggalan. Maka sebetulnya itu di Indonesia itu dibikin ada sistem kayak dulu kan ada GTAN jadi siapapun yang jadi menteri itu udah ada sepak hero tinggal menjalankan perintah jadi ya kayak sekarang kan suka-suka jalanin tugas antara menteri yang satu dengan menteri yang lain saling bertentangan pasti ngerebutan kekuasaan ya kan akhirnya kan nggak jalan kalau pertanyaan pada mudah banyak pulau kosong kan kalau pulau kosong itu dari tanaman di tanaman macam-macam kan bisa itu tanahnya subur kan tapi kalau manusianya kan Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja nggak sinkron antara Menteri Perhutanan ya susah Terima kasih Pak Mas Saidi selamat siang Selamat siang Ibu Komentarnya? Iya Para Menteri di bawah pimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sukses mengimpor segala macam dengan cara instan tanpa memperhatikan petani, nelayan, dan lain-lain. Dulu kita hampir semua suasembada. Sekarang sukses besar dengan instan diimpor. Inilah kelebihan pemerintah sekarang. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Semuanya tipu-tipu seperti yang disampaikan Najarudin. Jadi apa yang mau kita banggakan sekarang? kecuali revolusi yang harus kita lakukan. Sukses besar SBY mengimpor seluruhnya dengan cara instan seperti makan Indomie. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Edi.